Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. <clears throat> Kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Al Asri Pakungerjo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Syama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi rahimallahu taala. Kita masih di bab tentang khatamun nubuwah atau e, stempel kenabian. Terakhir kita baca tentang hadis masuk Islamnya sahabat Nabi Salman Al-Farisi radallahu taala anhu. Maka selanjutnya adalah hadis yang ke 22 <clears throat> dari eh, dari Abu Nadrah Al-Awaqi Aku bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri tentang khatami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang stempel Rasulullah yaitu yakni yang dimaksudkan adalah khataman nubuwah, stempel kenabian. Faqal lantas sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan kana fi dhahrihi eh, bat'atun eh, nashizatan adalah di punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat potongan daging nasyizatan yang menonjol. Penjelasannya di punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan riwayat-riwayat yang telah lewat, posisi tepat untuk di punggung Nabi ini adalah di antara dua pundak Nabi dan pasnya dia lebih dekat kepada pundak yang kiri dibandingkan pundak yang kanan. Bid'atan maknanya adalah kit'atan minal lahmi. Potongan daging. Nah, syizatan maknanya adalah barizatan menonjol. Murtafi'atan yang menonjol yang e, menonjol dari kiri dan kanannya. Falaisat mustawiyatan ma'al jismi. Dia tidaklah sama dengan bagian badan yang lain. Namun potongan daging tersebut natiatun menonjol, barizatun menonjol. Dan telah lewat melalui riwayat-riwayat yang telah lewat, yang telah kita bahas, yang telah kita baca, bahasanya tonjolan daging tersebut dan tonjolannya itu seukur Nah, telur burung dara takriban kurang lebih kurang lebih se, ya, sebesar telur burung dara. Kemudian tentang rawinya ya, maka At-Tirmidzi rahimallahu taala mengatakan hadasana Muhammad ibn Bashar. Ya, Muhammad ibn Bashar itu terkenal dengan sebutan Gundar ya di hadis yang telah lewat hmm. hadis ke berapa? ya uh, bunda di hadis yang ketiga telah pernah kita bahas Muhammad ibn Bashar itu terkenal dengan sebutan bundar yang maknanya adalah orang yang merupakan saukul ilmi dia merupakan pasarnya ilmu Al-Hafidh dan seorang yang luar biasa hafalannya. <clears throat> Dari ya, At-Tirmidzi mengatakan hadasana Muhammad ibn Bashar dan dia adalah bundar. Qal Muhammad ibn Bashar mengatakan hadasana Bishar ibn Waddah. Hadasana Bishar ibn Waddah. Bishr ibn Wadah ini Al-Basri, Abu Haytham. Kemudian qal Bishr ibn Wadah mengatakan hadasana Abu Aqil ad-Dawraqi. Dawraqi itu nisbah kepada Dawraq baladun bifaris satu negeri yang ada di Persia. Ini Abu Aqil ini nama aslinya adalah Bashir ibn Uqbah dari Abu Nadrah dari Abu Nadrah Al-Awaqi. Abu Nadrah itu nama aslinya adalah Al-Mungdir Ibn Malik Ibn uh, eh, Kuto'ah eh, yeah. Kofnya di Dhammah, Toknya di Fathah Al-Mungdir Ibn Malik Ibn Kuto'ah Al-Abadi Ibn eh, Al-Awaqi Beliau bertanya kepada sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, dan beliau ini terkenal dengan kunyahnya. Nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik Ibn Sinan Ibn Sa'labah al khudri Dan beliau adalah di antara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang e, dimintai janjinya atau bayatnya oleh berbaiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala ta'khudahu filahi laumatulaim yang tidaklah peduli dengan celaan orang yang mencela manakala dia filahi dalam ya, sesuai dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya dari Abdullah ibn Sarjis beliau mengatakan aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wawa dan Rasul ketika itu finasin min ashabihi. Berada di tengah-tengah banyak orang dari sahabat-sahabat Nabi. Fadutu hakada maka aku berputar demikian min khalfihi di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berputar sedemikian rupa sehingga berada di posisi di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul mengetahui apa yang aku inginkan yaitu ingin melihat stempel kenabian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjatuhkan dan menurunkan ridaknya dari punggungnya. Jadi awalnya ridak itu menutupi pundak. Nabi lihat ada orang yang mau mengecek atau ingin melihat khotam nubuah, maka e, ridaknya diturunkan. Faro'aitu maka aku melihat posisi al-khatam posisi stempel kenabian ala katifaihi yang terletak di atas di antara dua pundak Nabi. Dan stempel kenabian ini mislal jamai Semisal kepalan tangan. Haulaha di dekatnya terdapat e, khilan, terdapat tai ka'annaha eh, sa'alil seakan-akan dia eh, sa'alil faraja'tu lalu aku kembali sehingga aku menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas aku katakan kepada Nabi semoga Allah mengampunimu wahai Rasulullah Rasul kemudian menjawab walaka demikian juga dirimu maka orang-orang pun berkomentar, engkau meminta doa ampunan untuk Rasulullah. Ya. Fakal maka beliau mengatakan Abdullah bin Sarjis mengatakan naam iya walakum dan untuk kalian semua yang berada di dekat Nabi. Thumma hadil ayata kemudian ya, Ya, faqala alqamu e, astaghfarolaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah mendoakan ampunan untukmu, maka Rasul mengatakan na'am, iya walakum dan untuk semua kalian. Kemudian Nabi membaca ayat berikut ini, wastaghfirli dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Maka wahai sang Rasul, ya doakanlah ampunan untukmu dan orang-orang yang beriman baik laki-laki ataupun perempuan. Penjelasannya, aku mendatangi Rasulullah dan ketika itu Rasul berada di tengah-tengah sahabatnya, artinya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejumlah sahabat-sahabat beliau al-kiram yang mulia radhiyallahu anhum wa ardahum. Kemudian zahabtu aku pergi ke belakang ke, ke belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan maksud beliau dengan hal itu adalah ingin melihat stempel kenabian yang pernah beliau dengar. Nabi mengetahui apa yang aku inginkan, yakni artinya e, Nabi mengetahui bahasanya aku berputar dan aku datang di arah belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena aku ingin melihat e, cincin kenabian. Maka faal qaridaa andahrihi Maka Nabi menurunkan Rida dari punggungnya. Rida adalah bagian yang diletakkan yaitu bagian dari pakaian yaitu potongan kain yang diletakkan untuk menutupi bagian atas badan. Dan menyingkirkan rida adalah satu hal yang mudah dan mudah. Ini tinggal diturunkan dari pundak, eh, sudah. Maka sudah turun. Falidhalika maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurunkan ridaknya dari punggungnya, menyingkirkan ridaknya dari punggungnya. Kata sang sahabat, maka aku melihat tempat di sana di situ ada stempel kenabian terletak di antara dua pundak Nabi, mislal jum'i. Wal jum'i maksudnya adalah jum'ul yadi. Adalah kepalan tangan manakala digenggam Para maka dia maka beliau melihat al-khatam stempel kenabian tersebut semisal ukuran genggaman tangan takriban kurang lebih dan telah lewat sejumlah riwayat dari para sahabat yang menggambarkan uh, ukuran stempel kenabian yang riat-riat tersebut mutakoribah berdekatan atau mirip. Maka masing-masing dari perawi menyebutkan bihasabi sesuai apa yang memungkinkan baginya. Maka ada yang mengatakan itu seperti zir hajalah, seperti telur burung hajalah. Ada yang mengatakan itu seperti seukuran telur. Ada yang mengatakan itu potongan daging. Dan di sini ada yang kita jumpai yang mengatakan seukur kepala tangan. Dan hadis ini juga diatkan oleh Muslim dalam sahihnya, namun dengan redaksi sebagai berikut. Ya, dengan redaksi sebagai berikut. fanadar tu aku melihat stempel kenabian yang ada di antara dua pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inda nagidi katifihi ya, di pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dekat pundak Nabi yang yusra yang kiri jum'an ya, kepalan tangan alaihi khilan yang yang ada di dekatnya atau tadi kalau tadi haulaha kalau ini alaihi ada badannya tai lalat seperti sa'alil. Tadi ada ungkapan na'idil katif. Na'idil katif itu artinya tulang yang lembut, yang menonjol, yang ada di ujung pundak. Fahadir riwayat maka riwayat ini menunjukkan bahasanya stempel kenabian itu di antara dua pundak Nabi akan tetapi stempel kenabian itu lebih dekat kepada pundak kiri. Oleh karena itu maka riwayat yang lewat yang mengatakan bahasanya stempel kenabian itu baina katifain di antara dua pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah penjelasan yang takrir kurang lebih Kurang lebih di antara dua pundak Nabi pasnya lebih dekat kepada pundak kiri. Wa ila akan tetapi sesungguhnya sampel kenabian itu lebih dekat kepada pundak kiri sebagaimana ditegaskan dalam riwayat ini. Uh, haulaha khilan di dekatnya itu ada khilan, khilan jamak dari khalin. Khalin itu satwa yang telah diketahui disebut juga dengan syamah. Syamah itu ya, tai lalat. Sama itu kit'atun sariratun. Potongan daging ukurannya kecil, launuha aswat, Warnanya hitam. Ya, ini ya, ya, kita sebut dengan tai lalat. Ka'annaha sa'alil seakan-akan sa'alil. Sa'alil jamak dari su'lul. Su'lul artinya juz'un sarirun nadi'un fil jismi. Satu bagian dari badan ukurannya kecil menonjol ada di badan yakunu solban dan dia keras yang dia, ada dan dia ini keras maka agak berbeda dengan tai lalat kalau tai lalat cenderung cenderung lembek kalau ini solban keras mutamasikan dan dia padat dia padat maka lebih cenderung pada dia agak keras apa kalau kita jemput sejenis tai lalat namun bukan tai lalat namun yang keras <clears throat> tai lalat yang cenderung lembek ya. kalau ini padat sulban mutamasikan <clears throat> Faraja itu maka aku kembali sehingga aku menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya aku berada di depan Nabi setelah aku melihat stempel kenabian. Lalu aku katakan, semoga Allah mengampuni wahai Rasulullah. Rasul pun mengatakan walaka dan demikian juga anda. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebaikan orang tersebut dengan satu doa yang agung yaitu doa untuk mendapatkan maghfirah. Lantas orang-orang mengatakan Rasulullah mendoakan ampunan untukmu. Artinya fusta, Anda beruntung. Bihadal amril azim. Dengan satu hal yang sangat agung dan keberuntungan yang besar yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan ampunan untukmu. Maka ungkapan ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan doa ini di hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemiraannya mereka dengan doa maghfirah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam hanyalah bisa mendoakan ampunan selama beliau masih hidup. Adapun setelah beliau wafat, maka beliau sudah tidak bisa berdoa memohonkan ampunan untuk siapapun. Dalilnya adalah hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiallahu anha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada istrinya ibunda Aisyah, Zaki laukana wa anahayun. Hal itu seandainya terjadi, aku masih hidup, aku akan mendoakan ampunan untukmu. Maka jika aku hidup, aku akan mendoakan ampunan untukmu. Demikian dalam hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari. Maka hadis ini adalah dalilun wadihun. Adalah dalil yang demikian gamblang. Bahasanya Nabi saw Alaihi Wasallam hanyalah mendoakan ampunan bagi manusia fi hayatihi selama Nabi masih hidup. Ya, dan ini adalah makna firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-64. Walau annahum seandainya mereka idzalamu anfusahum ketika mereka zalim terhadap diri mereka sendiri ja'uka mereka datang kepadamu dan memohon ampun kepada Allah lantas Rasul mendoakan ampunan untuk mereka ai fi hayatihi makna ayat ini An-Nisa 64 adalah ketika Nabi masih hidup ya, dalil dan yang menjelaskan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari maka hadis riwayat Bukhari tadi bisa kita katakan adalah tafsir untuk Anisa 64 yaitu ya, Zaki laukana wa anahayun. Demikian seandainya aku masih hidup maka aku akan mendoakan ampunan untukmu. Adapun tanzilul ayat menempatkan ayat untuk mabada wafati setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka ini adalah khata'un fil fahmi adalah salah paham dan ini adalah ta'adin adalah melampaui batas dalam menangkap dan mengetahui kandungan ayat dan di antara hal yang menunjukkan kalau tidak pas menempatkan e, ayat ini dalam pengertian setelah Nabi wafat di antaranya adalah adanya id di ayat ini walau annahum id dan seandainya mereka ketika mereka dulu karena id dharaf untuk mamadha untuk sesuatu yang telah berlalu ya, maka berdalil dengan ayat ini untuk uh, menegaskan bahasanya Nabi itu bisa mendoakan ampunan meskipun telah wafat itu pas atau agak pas seandainya bunyi ayatnya adalah idza walau annahum idza zalamu. Nah, namun e, ayatnya tidak demikian. Namun ayatnya adalah idzalamu ketika mereka dulu. Maka ini dulu. Maka ini dulu tidak e, untuk masa depan. Walihada oleh karena itu maka para sahabat berkata kepada orang tadi yaitu kepada Abdullah ibn Sarjis astaghfara laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sungguh engkau telah uh, mendoa telah mendapatkan doa ampunan dari Rasulullah. Faqala na'am. Ya, ya maka uh, ya mengatakan iya istaghfara li dia memohonkan ampunan untukku. Walau kana hadal amru yutlabu minhu ba'da wafatihi. Seandainya hal ini bisa dimintakan setelah wafatnya Nabi, tentu mereka akan meminta untuk diri mereka akan tapi mereka mengetahui bahasanya kesempatan ini ina makanat mungkinatan hanyalah mungkin sewaktu hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, maaf berarti terjemahnya uh, eh, haula ilkom itu adalah orang yang mendapatkan cerita Abdullah bin Sarjis. Yang mendapatkan cerita uh, eh, adapun eh, ceritanya sampai dari fakultu rafarullah kaya Rasulullah fakal lantas Rasulullah mengatakan walaka. Ini titik ini menceritakan apa yang ada di masa Nabi. Kemudian ada dialog antara Abdullah bin Sarjis dengan orang-orang yang ada di dekatnya ketika beliau menyampaikan hadis ini. Ya, fakolal kaum, kaum di sini adalah murid-muridnya Abdullah bin Sarjis. Ya, anda mendapatkan doa ampunan dari Rasulullah. Maka Abdullah bin Sarjis mengatakan, naam iya, Rasul mendoakan ampunan untukku. Maka tadi dijadikan sebagai dalil, ya, menunjukkan bahasanya mendapatkan doa ampunan dari Rasul adalah kesempatan ketika Rasul masih hidup. Ya, maka seandainya Rasul itu juga mendoakan ampunan setelah beliau wafat, ya, maka tentu uh, Abdullah bin Sasis akan menghibur mereka. Oh kalian pun tetap ya, tetap bisa tinggal datang ke makam Nabi, ya. tinggal datang ke makam Nabi, minta sama Nabi untuk mendoakan ampunan, selesai tidak masalah, nggak usah sedih, nggak e, ya, usah sedih. Seharusnya cara menghibur Abdullah bin Sadis itu demikian. Jika memang memungkinkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan ampunan kepada manusia setelah beliau wafat. Namun lihat cara beliau sahabat Nabi Abdullah bin Sardis ini untuk menghibur orang-orang yang uh, murid-muridnya, orang-orang yang berjumpa dengan beliau yang tidak berjumpa dengan Nabi itu menghiburnya dengan mengatakan walakum. Namun Ya kalian tidak perlu sedih, sesungguhnya Rasul telah mendoakan ampunan untuk kalian. Karena Rasul mengamalkan firman Allah Ta'ala. Kemudian beliau bacakan, maka yang membaca ini adalah Abdullah bin Sarjis. Ya, eh, wastaghfir walil mu'mini walil Maka Rasul telah mendoakan dan tentu Rasul melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ya, maka dengan asumsi bahasanya dan keyakinan Rasul itu mengamalkan uh, apa yang Allah perintahkan, maka berarti telah terdapat doa, ya, terdapat doa dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berupa doa ampunan untuk umatnya. Kita lihat. Walakum, ay annahu artinya beliau menghibur mereka mereka dengan mengatakan sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mendoakan ampunan untuk kalian. Kemudian beliau berdalil mendalili pendapatnya ini dengan firman Allah Ta'ala wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat wa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan perintah ini maka Rasul pun telah mendoakan ampunan untuk orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan baik yang hidup di masa Nabi ataupun setelahnya sehingga kalian tidak perlu sedih ya nggak perlu ya tidak perlu kecewa ya tidak perlu uh, ya sedih karena tidak mendapatkan kesempatan mendapatkan doa langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sebenarnya kalian sudah termasuk dalam doa Nabi. Maka lihat, maka demikian cara beliau menghibur. Tidak perlu sedih. Rasul telah mendoakan ampun untuk kalian. Seandainya doa ampunan itu tetap Nabi lakukan setelah beliau wafat, cara menghiburnya tidak demikian. Ya, tentu cara menghiburnya tidak demikian. Kalian nggak perlu sedih Ya, ya tidak perlu kemudian wah eh, saya beruntung sekali dapat doanya Nabi kemudian kalian kecewa tidak bisa seperti itu ya pergi tinggal pergi saja ke makam Nabi nanti minta sama Nabi nah, tidak demikian ya tidak demikian cara beliau menghibur orang-orang ini haulail kaum lemon. ya dihibur dengan Nabi telah mendoakan kalian karena Nabi yang mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> ya, hadi jumlah tumasaqo al-musannif inilah sejumlah riwayat yang dibawakan oleh Imam Tirmidzi rahimallahu taala dalam hal yang berkenaan dengan uh, khatam an-nabi, berkenaan dengan stempel nabi. Dan kewajiban kita dalam bab ini adalah bersandar kepada mata batabi an-nusus as-sahihah bersandar kepada dalil-dalil sahih yang valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa apa yang disebutkan dalam riat-riat yang lemah, ba'ifa atau bahkan hadis-hadis wahiyah lemah sekali, apalagi akhbar maudhu'ah, hadis-hadis palsu atau cerita-cerita yang lepas tanpa sanad. Eh, fama warada min anaka ka athari mihjamin. Oleh karena itu, maka apa dan mawarda apa yang terdapat atau ada yang mengatakan bahasanya stempel kenabian itu adalah bekas sayatan uh, sayatan bekam atau dia adalah syamah eh, adalah tai lalat yang hitam atau tai lalat yang warnanya hijau atau dia adalah satu potongan daging atau dia adalah tulisan yang tertulis padanya Muhammad Rasulullah atau kemudian tulisan ya, yang tertulis padanya sir fa antal mangsur berjalanlah wahai engkau sang nabi anda adalah orang yang akan menang atau cerita-cerita yang lain falam yasbut minha syai'un semuanya tidaklah valid semuanya bukanlah riwayat yang ya, yang valid berasal dari nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah ungkapan yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i di kitabnya Fathul Bari. Faidah. <clears throat> Su'ila Al-Hafidh Burhanuddin Al-Halabi. Halabi uh, kota Halab, Aleppo dalam bahasa Latinnya. Burhanuddin Al-Halabi ditanya, "Hal kota menubuah min khusaisin nabi?" Apakah stempel kenabian itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ataukah semua nabi itu mendapatkan stempel dengan stempel kenabian sebagaimana nabi kita? Maka jawaban beliau Al-Hafidh beliau seorang ulama hadis, beliau mengatakan la astahdiruhu fi dzalika syai'an. Aku tidak ingat satupun keterangan tentang masalah ini. Akan tetapi yang nampak eh, annahu sallallahu alaihi wasallam khusus bidzalik. Itu adalah kekhususan Nabi. Dan kemungkinan besar itu adalah e, kekhususan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lima anin karena sejumlah alasan diantaranya annaha isyaratun bahasanya stempel kenabian ini mengisyaratkan ila annahu khatamun nabiyyin bahasanya beliau adalah khatam yang bermakna penutup para nabi dan tidak demikian untuk nabi-nabi yang lain maka cocoknya ya ini cukup untuk nabi uh, akhir zaman, nabi penutup para nabi yang tidak berlaku untuk para nabi-nabi yang lain. Kemudian wali anna baban nubuwah khutima bihi. Sesungguhnya pintu kenabian itu ditutup dengannya. Lantas tidak akan terbuka ba'dau setelah nabi abadan selamanya. Maka khotam di sini uh, punya arti uh, segel penutup. Bahwa Al-Hakim diatkan oleh Al-Hakim Dilihatkan oleh Al-Hakim dari Wahab bin Munabi rahimallahu taala, dia adalah e, tergolong tabi'in ya, dan dulunya adalah e, Wahab bin Munabi ini suka ya, mendapatkan suka membaca Taurat. Nah, Wahab bin Munabi rahimallahu taala mengatakan Tidaklah Allah mengutus satupun nabi kecuali ada pada sang nabi tersebut syamatun nubuwah. Terdapat padanya tai lalat kenabian dan itu letaknya di tangan kanannya. Ila ayakuna nabiyana kecuali nabi kita sallallahu alaihi wasallam setempel kenabian itu di antara dua pundaknya. Fa'ala hadza maka berdasarkan hal ini maka posisi Stempel kenabian itu di punggung Nabi adalah satu kekhususan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil Ambia tanpa dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Yeah. Maka kalau berdasarkan cerita dari Wahab bin Munabih dan ini kemungkinan besar adalah Israiliyat. Ya, kemungkinan besar adalah Israiliyat karena beliau suka baca Taurat. Uh, maka stempel kenabian itu berarti ada pada semua nabi. Cuma bentuknya kurang lebih adalah daging yang menonjol. Cuma kalau para nabi yang lain itu ada di tangan kanannya. Nah, khusus untuk nabi, ya, khusus untuk penutup para nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, stempel kenabiannya itu di punggung, di antara dua pundaknya. Maka berdasarkan versi ini, maka yang jadi kekhususan Nabi adalah posisi ya, adalah posisi khotamun nubuah. Adapun adanya khotamun nubuah, stempel kenabian ada pada semua para nabi. Namun kalau kesimpulan dari Al-Hafidh Burhanuddin Al-Halabi rahimallahu taala, beliau katakan bahasanya kemungkinan yang lebih mendekati beliau tidak memastikan, beliau mengatakan saya tidak ingat pasti eh, adakah keterangan tentang masalah ini riwayat-riwayat tentang masalah ini saya tidak ingat secara pasti beliau menjawabnya berdasarkan hafalan Eh, beliau tidak ingat adanya riwayat yang menjelaskan semacam ini namun kalau menimbang sejumlah hal biasanya khotam itu artinya stempel artinya penutup artinya segel ya, maka mestinya itu hanya khusus untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa yang lain untuk kemudian sanad hadis terakhir yang tadi kita baca di bab stempel kenabian Eh. maka Imam uh, At-Tirmidzi rahimallahu taala mengatakan ya hadatsana Ahmad ibn Al-Miqdam al Ash'as Al-Ijli Al-Basri Al-Ijli ini adalah uh, Al-Ijli ada nisbah ila Bani Ijl. Ini adalah nama kabilah. Yaitu kabilah ya, keturunan Al-Ijil ibn Bakar satu kabilah yang terkena Al-Basri ini Sodukun Khawjalahul Bukhari dipakai oleh Al-Bukhari wafat tahun 253 kemudian eh, beliau mengatakan akhbarona Hamad Ibnu Zaid Hamad ya, akhbar, eh, Hamad Ibnu Zaid Jamaah dipakai oleh enam kutubusita wa doriran dan beliau adalah seorang ulama hadis yang buta beliau adalah seorang ulama hadis yang buta dari Hamad ibn Zaid an Asim al Ahwal dari Asim yang matanya juling ya, as, uh, Ahwal artinya matanya juling Asim ibn Sulaiman al Ahwal beliau matanya juling meskipun demikian beliau adalah qadhi Madain juga adalah qadi hakim di negeri Madain. Fiqatan li siqah. E, maka ya, berarti beliau adalah seorang yang berilmu diangkat jadi qadi. Ya, meskipun beliau punya keterbatasan, punya cacat fisik. Ya, yaitu ahwal itu juling matanya. Kita jumpai di sini faedah biasanya boleh menyebutkan cacat fisik atau kekurangan fisik seseorang, seorang rawi semacam Asim ibn Sulaiman disebut dia dengan Asim al-Ahwal ya, ketika dia memang sudah kundang dengan nama tersebut ya, maka ini bukanlah termasuk tidak termasuk riba yang haram maka di antara bukan termasuk riba yang terlarang adalah menyebutkan cacat fisik seseorang ketika itu menjadi ciri khasnya supaya dia terbedakan dengan yang lain demikian juga ketika hal itu uh, telah melekat kepada dirinya dia dikenal dengan hal itu dari Abdullah bin uh, Abdullah bin Sarjis Nah, kemudian tentang tentang tadi tentang apa yang disampaikan Abdul bin Sarjis kalau itu kota menubuah stempel kenabian itu seke, se, sebesar kepala telapak tangan, maka tentu ini cukup berbeda dengan yang mengatakan sebesar telur burung dara. Kepalan tangan itu ya berarti lebih besar. Ya, maka ini ya, nampaknya agak bertentangan Ya. <clears throat> Maka kalau di di di sini dikatakan bahasanya jumi tadi mislu jam ilkaf seputar eh, genggaman telapak tangan dan dia adalah bentuk tangan setelah dikumpulkannya asabi wa dhammiha, jari-jari dikumpulkan dan disatukan. Wa huwa yufam annahu kana fi khutut. Yang dipahami dari ini seperti ke, e, kepala telapak tangan adalah ada garis-garisnya. Ada garis-garisnya. Jadi bukan ukurannya. Bukan ukurannya. Namun di khatamun nubuwah itu terdapat garis-garis. Sebagaimana kalau tangan dikepalkan maka akan ada garis-garis. Ya, kama al dhahri al asabi al majmu'ah sebagaimana ada di eh, jari-jari ketika dikumpulkan wala ala al muwat at tashbih dan yang dan kemungkinan besar yang dimaksudkan adalah menyerupakan ya, yaitu ada padanya garis-garis la annahu kana miqdarul jam'i bukan ukurannya seperti ukuran dengan telapak tangannya itu lebih besar daripada ukuran uh, telur burung darah menimbang indikator yang ada yang kita simpulkan dari riwayat yang lewat bahasanya itu adalah seukur telur burung dara ya, kalau genggaman telapak tangan jauh lebih besar nah karena itu maka yang dimaksudkan adalah serupa dengan genggaman telapak tangan dari sisi ada garis-garisnya nah ini ada penjelasan yang lain tentang uh, yang mengkompromikan dengan cara demikian demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan ba'da isya.